Amma ba'du, ikhwati fillah wa yakum. Alhamdulillah segala puji milik Allah yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa meluangkan waktu untuk Allah yaitu mengenal ajaran dan syariatnya. Salat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi telah dan Muhammad alaihi salatu wassalam pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang selalu istiqamah di dalam mengamal sunnahnya. Qadifillah azanillahu yakum. Hari ini kita akan membahas tentang asbab subutin nasab. Faktor-faktor yang mengukuhkan nasab. Jadi faktor-faktor yang mengukuhkan nasab seseorang diantaranya adalah kehamilan. Ya, hamil itu bisa mengukuhkan. Artinya faktor seseorang itu dilahirkan oleh seorang wanita, seorang perempuan, maka kita katakan ini menjadi satu faktor yang paling kuat ya nasab itu disebutkan di sini adalah labudda qabla bayan asbab thubuti nasab min tawdihin hadzal amr. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang hal ini semua, maka kehamilan ini perlu kita ketahui. Bagaimana hukum di dalam Islam? Seperti apa eh, batas minimal ya seorang bisa dikatakan aqallul hamli batasan minimum, artinya batasan yang paling sedikit seorang itu dikatakan hamil maka ulama fuqaha mengatakan ittafaqa al-fuqaha ala anna aqal muddatil haml sittati ashhur yaitu waktu yang paling sedikit bagi wanita untuk dikatakan dia itu hamil adalah enam bulan. Enam bulan di sini disebutkan oleh jumhur ulama dan ini eh, dalil yang dipakai oleh para ulama sejak mereka imkan waqt. Jadi setelah mereka menikah ya kemudian masuk sebagai suami istri ada ruangannya khusus dan dimungkinkannya wata atau al-watu di sini adalah al-jima. Dimungkinkannya hubungan suami istri. Dan ini menurut jumhur ulama. Tetapi menurut Abu Hanifa ya beliau mengatakan bahwa min waktu akdi zawaj enam bulan itu sejak seseorang melangsungkan akad nikah. Jadi kalau hari ini misalkan Sabtu ya dia melangsungkan uh, akdun nikah, akdun zawaj, maka sejak hari ini untuk enam bulan ke depan. Ya, tetapi dikatakan oleh jumhur ulama annal mar'ah laysat bi illa bi imkanil Alasannya wanita itu tidak serta-merta menjadi firash. Firash itu artinya selimut atau menjadi kasur buat uh, tempat tidur dalam tanda kutip ini bahasa kiasan yang dipakai oleh para ulama tetapi dia itu harus imkanil wata' yaitu uh, terjadinya hubungan terjadinya hubungan suami istri sehingga bukan hanya dia melakukan apa namanya uh, apa namanya ad-dukhul biha seorang laki-laki bukan hanya membersamai perempuan di ruangan itu tetapi ma'imkanil wata ya yaitu adanya proses tadi hubungan suami istri nah sementara Abu Hanifah mengatakan li annal mar'ah hiya firash lizauj wanita itu ya eh, apa namanya tempat tidur dalam tanda kutip untuk laki-laki sehingga sejak dia akdu zawaj maka hal itu sudah menjadi eh, permulaan dari hitungan 6 bulan dan ikhwati fillah azani Allahu yakum. Dalil ijma' ulama ala aqalli muddatil hamil Dalil kesepakatan ulama tentang batasan minimum kehamilan itu artinya 6 bulan. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-15 wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kehamilan Kemudian dilanjutkan dengan proses fisal ya. Dia ini menyusui itu salah sunnah syahra. Kalau digabung jadi 30 bulan. Jadi kalau di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fisaluhu fi amain dalam surat Luqman ayat 14 Allah Subhanahu wa taala katakan dan e, seorang wanita, seorang ibu menyapihnya, artinya menyapi anaknya itu setelah dua tahun maka berarti dua tahun yang kalau dikalikan jumlah bulan di dalam satu tahun dua belas bulan berarti dua tahun itu dua puluh empat bulan dan di ayat yang barusan kita bahas di surat Al-Ahqaf puluh bulan berarti kalau tiga puluh bulan diambil dua puluh empat yaitu angka ketemu angka enam enam bulan jadi disebutkan oleh para ulama dalil tentang ijma bahwa seorang wanita itu disebutkan akal muddatil hamli, batasan yang minimum sekali dia itu disebutkan hamil tadi adalah enam bulan. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum itu dalil yang disepakati. Hanya saja perselisihan dalam tanda kutip keragaman kita sebutnya yang ada di antara ulama itu apakah dimulai dari akdu zawaj tadi setelah orang melangsung, melangsungkan akad zawaj pernikahan atau ma'a imkani al-wad'i biha disertai kemungkinan e, proses e, pas hubungan suami istri. Tapi ikhwati fillah azanillahu wa yakum disebutkan di sini fal ayah al-ula haddadat al-hamal wal fisal ay al-fitam bi 30 syahra wa haddadat al-ayah al-thaniyah al-fisal bi 'amain. Ayat yang pertama dalam surat Al-Ahqaf itu menggabung kesemuanya itu. Artinya di situ disebutkan 30 syahra di ayat yang kedua surat Luqman itu artinya adalah e, pembatasan terhadap masa menyusui. Maka tatkala ini digabung dengan ini, ketemulah angka 6 bulan tadi. Dan ikhwati fillah azanillahu yakum wal waqi wat tib yuayyidani dzalik. Dan secara realita atau faktanya dan menurut juga e, keterangan medis bahwa memang itu. Ya bahwa 6 bulan itu sudah bisa di sudah bisa di WSG, sudah ada janin, sudah ada ruh di dalamnya dan mungkin juga sudah bisa melahirkan. Begitu ya. Jadi qatifillah azan Allah yakum. Wa ruwiya anna rajulan tazawwaj fawaladat imra'atuhu li sittati ashhur min waqti zawaj. Pada masa Utsman bin Affan, ada seorang menikah ya men, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dan setelah enam bulan dikabarkan dia itu melahirkan maka Utsman ya mencoba untuk memberikan hukuman atau kepastian hukum kepada wanita ini. Dan Utsman memerintahkan faham fahamma rajmiha, ada kehendak, ada keinginan Utsman untuk merajamnya. Ada kehendak. Mana kok nggak mungkin nih 6 bulan sudah lahiran, bisa jadi MBA ini. merit by accident. pokoknya nggak mungkin ini kayak. Nah, ikhwati fillah azanillahu yakum, maka kemudian faqala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ama innaha law khasamtukum ila kitabillah khasamtukum ay ghalabtukum kalau ketahuilah kalau aku ya beberkan kepada kalian dalil dan hujjah tentang wanita yang enam bulan ini potensi melahirkan tadi maka aku akan memenangi itu ya maksudnya aku akan mengalahkan sangkaanmu dengan dalilku yang aku aku miliki apa itu beliau berkata dan uh, membacakan ayat Allah qala ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu syahra yaitu dari surat al-ahqaf ya, yang kita sebutkan di mana seorang wanita hamil dan menyusuinya selama 30 bulan hamil dan menyusui jadi kalau menyusui di dalam Al-Qur'an di surah apa tadi di surah uh, Luqman ditambah lagi surah Al-Baqarah di ayat 223 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya liman arada ayyutimma radha'ah bagi perempuan yang ingin menggenapkan menjadi angka 2 tahun masa menyusui maka silahkan disusui selama 2 tahun Nah, fillah azani Allah artinya kalau ingin uh, seorang tidak sampai 2 tahun pun dalam hal menyusui silakan. Tidak apa-apa, mungkin ada maslahat di sana ya, di mana mungkin air susunya sudah tidak lagi keluar misalkan dan seterusnya. Nah, atau si ibu mungkin sakit boleh jadi karena ada sesuatu di apa namanya di payudaranya kemudian itu menjadi masalah buat dia atau kalau dia tidak ada kendala apa-apa dia ingin menyempurnakan dua tahun fadl dan Allah mengatakan zalika eh, liman arada ayyutimma radha'ah bagi mereka yang ingin menggenapkan menyusukan anaknya selama dua dua tahun tapi fiwatillah azanillahu maka di sini disebutkan oleh uh, al-imam Ibn Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Nah, lil hamli illa sitati ashur fa akhadha Utsman bi qawlihi wa dhara anha al had. Utsman akhirnya apa? Mengambil pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha eh, radhiyallahu anhuma. Dan Utsman menolak untuk mengeksekusi wanita tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan idra'ul hudud bisyubuhat. Tolaklah artinya gagalkanlah urungkanlah niatmu untuk menegakkan had. Had itu artinya hukuman yang dilakukan oleh seorang yang e, didapati adanya pelanggaran terhadap ketentuan syariat Allah. Seperti apa? Wanita, laki-laki yang berzina baik sudah menikah maupun belum. Para pencuri ya harus ditegakkan hadnya. Misalkan gitu ya. Nah, para pembunuh harus ditegakkan hadnya. Dan ikhwati fillah azanillahu maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idra'ul hudud bisyubuhat Artinya tolaklah, urungkanlah niat penegakan hukum itu disebabkan ada faktor subhat. Faktor subhat itu sesuatu yang belum terang benderang secara apa? dua alat bukti, baik itu saksi maupun bukti itu sendiri. Maka kalau tidak ada, maka urungkan niat penegakan itu. Makanya ikhwati fillah azanillahu yakum, dari zaman Rasul alaihi salatu wasallam sampai hari ini umumnya penegakan had terhadap perzinahan yang disaksikan oleh seseorang ya dengan ketentuan yang menyaksikan empat orang ini nadir jarang terjadi jadi orang menyaksikan empat, e, empat orang menyaksikan bahwa si fulan dengan fulana sedang berzina kemudian keempat empatnya ini memberikan kesaksian dan kesaksian mereka nggak boleh berbeda sama Ya misalkan yang tiga menyatakan bahwa iya laki-lakinya di atas perempuannya di bawah atau laki-laki yang mengenakan baju berwarna X yang perempuannya berwarna Y misalkan tiba-tiba di keterangan yang keempat saksi keempat mengatakan padahal mereka benar melihat cuma yang keempat mengatakan pakaiannya waktu itu laki-lakinya Y yang perempuannya X maka kata Rasulullah SAW idraul hudud bisyubuhat urungkan niat kalian menegakkan had itu karena faktor syubhat tadi. Maka ikhwati Allah azanillahu yakum, justru bukan pelaku zinanya yang dihukum, melainkan empat orang yang memberikan kesaksian yang berbeda ini. Itu yang dihukum. Karena apa? Karena Islam ingin apa namanya mencegah sesuatu atas dasar syak atau praduga. Praduga-praduga ini harus di, dinyahkan karena ini adalah babnya Babnya penegakan hukum. Kalau hukum itu yang dilihat adalah faktanya, kemudian barang buktinya. Tidak lihat niatnya. Kalau lihat niat itu Allah. Ya, dan malaikat, <laughs> ya? Adakah niat jahat di sana? Itu Allah itu urusan. Allah punya urusan. Kalau nggak ada niat jahat nggak ada itu semuanya. Bahkan mungkin kalau kita lihat di jalanan supir-supir aja, dia potong jalan gini itu niatnya baik. Niatnya dia baik mungkin. Kalau kemudian ditanya e, kalau ditanya oleh seorang polisi, "Bapak kenapa putar di sini?" "Pak, niat saya baik, Pak. Menghindari kemacetan di depan." Ya. ya ini salah gitu ya, karena di dalam penegakan hukum tidak boleh seperti itu. Di Islam itu harus ada namanya saksi dan alat bukti. Temuan hukum itu itu yang di, diproses. Adapun niat itu kata Rasulullah saw, boleh jadi aku menghukumi seseorang yang secara dalil benar dia lebih kuat daripada pemilik yang hak. Lantas aku berikan putusanku itu kepada pemegang kebenaran tadi, artinya pemegang data dan bukti. Walaupun sekarang itu mungkin bisa direkayasa. Yang disebut dengan surat aspal, asli tapi palsu. Nah, ini penting. Ya, makanya apa? Utsman urung menegakkan tersebut. Kenapa? Karena tadi adanya apa? E, riwayat dari uh, Abdullah ibnu Abbas yang menyangkal tentang perbuatan itu. Taib itu disebutkan dalam kitab Al-Bada'i di jilid yang ketiga halaman 211. Kemudian wa amma aktsaru muddatil hamil. Jadi kalau tadi itu palang minimum, palang bawah, sekarang bagian atas, palang atas. Jadi kalau bawahnya itu minimumnya adalah 6 bulan, maka kelahiran yang di atasnya adalah berapa bulan? Ulama di sini beragam pendapat. Yang eh, yang pertama adalah sanatan yaitu dua tahun. Ini dua tahun pendapat uh, Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha wardaha berkata la bukal walad fi rahmi ummihi aksar min sanatain. Yaitu sebuah riwayat yang menyatakan tidak akan kekal, eh, maksudnya tidak akan lama e, sampai dua tahun rahim dipenuhi oleh e, jabang bayi atau janin. Jadi dua tahun itu waktu maksimal kata Abdul uh, uh, Imam Abu Hanifah. Ini pendapat beliau. Ini disebutkan di dalam uh, riwayat dari Ad-Daruqutni ya dan Baihaqi di dalam kitab Sunan mereka. Taib ikhwati fillah, kemudian menurut Syafi'iyah dan Hanabilah uh, mazhab dari Syafi'i, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mereka mengatakan arba' sinin. empat tahun. Jadi kalau yang pertama dua tahun sekarang empat tahun. Artinya apa kata kata mereka dalilnya Pak? Li'anna li'anna ma la nassa fihi yarji' fihi ila wujud. Sesuatu yang tidak ada nas konkret di dalamnya kembali kepada e, faktanya. Faktanya, temuan lapangannya. wakat wujidal hamlu arba' sinin. Karena kata beliau, ya kata mazhab ini, karena karena mungkin ditemukan seorang wanita hamil 4 4 tahun. Allah alam. Dokter spesialis objin kita eh, tidak hadir gitu ya. Kalau ada kita boleh tanyakan itu. Adakah benar 4 tahun seorang wanita bisa bertahan dalam kehamilan yang 4 tahun? Allah alam kalau antum yang pun, pernah punya maklumat tentang ini silakan di-share ke kami. Tapi umumnya <laughs> sudah 38 bulan ya ini umum ya, 38 bulan, 40 bulan eh maaf 38 eh, pekan atau 40 pekan itu udah siap untuk apa? Lahir kan, itu kan. Nah, Allah alam kalau misalkan sampai 4 tahun. Dan ini yang disebutkan oleh uh, eh, mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah. Alasannya li'anna li'anna nisa Bani Ajlan yahmilna arba' sinin. Kata mereka, karena ada perempuan, perempuan dari Bani Ajlan itu melahir atau uh, hamil sampai 4 tahun. Insyaallah ya kata mereka ada dari wanita Bani Ajlan itu hamil 4 tahun yahmilna arba' sinin mereka hamil selama kurun waktu 4 tahun sebagaimana dikatakan oleh dua imam yang sangat uh, masyhur yaitu Imam Ahmad dan Imam Syafi'i riwayat ini jadi uh, tidak ada dalil yang sahih maksudnya yang sarih terkait dengan ini maka mereka menyandarkan kepada batas maksimum 4, 4 tahun wanita hamil. Wallahu alam ya itu keluar bayinya kayak apa besarnya <laughs> kita nggak tahu ya karena kan pertumbuhannya apakah setelah 9 bulan udah begitu aja gitu ya karena kan otomatis bayi ini akan makan lewat apa plasenta ya karena ini tali penghubung antara dia dengan ibunya ya saat ibunya mengkonsumsi sesuatu maka tali plasenta yang akan memberikan jalan kepada si bayi ini. Loh kalau dia sampai 4 tahun Masya Allah ya. Kayak apa nanti ini? Jangan-jangan keluar sudah tumbuh? <laughs> sudah tumbuh kumis berlebihan, sudah tumbuh gigi gitu ya atau sudah bisa baca tulis gitu Allah ya. Wallahu a'lam Baik. Nah, ikhwati billah azan Allah yakum. Fa idza waladatil mar'ah li arba' sinin fama duna min yawmin mat min yawmi mauti min yawmi mauti zawj aw talaqihi wa lam takun tazawwajat wa la wati'at ولا وطئت ولا انقضت عدتها بالقروء ولا يوضع الحمل فإن الولد لا حق بالزوج makanya kata mereka alasannya adalah jika <clears throat> melahirkannya jika perempuan melahirkan di empat tahun ya setelah wafatnya suami atau setelah talaknya maka setelah itu dia tidak menikah lagi dan tidak ada apa namanya hubungan ya dan masa iddahnya <clears throat> sesuai dengan quru ya. Dan ihwati fillah azanillahu fa inal walad la haqqo bizauj. Maka anak ini tidak layak untuk dinisbatkan kepada suami katanya. Karena batas maksimumnya 4 tahun. Kalau di setelah perceraian setelah 4 tahun terus dia apa namanya? hamil ini entah kehamilannya dari siapa gitu. Ini kata mereka. Tapi Allah alam bisawab ini butuh apa namanya? Sekarang ini butuh keterangan ahli dari para dokter spesialis kandungan ya. Karena apa? Kalau e, kita lihat apalagi zaman yang buruk seperti ini Masya Allah terus dia ingin apa namanya tamadhub tamadhub itu nyebrang sana nyebrang sini dia ingin ambil apa pendapat ulama yang paling enak dan menguntungkan buat dirinya saja dalam tanda kutip begitu dia akan ambil ini oh ada yang 4 tahun aja nih Nah, empat tahun ini kemudian dia apa? Dia maaf ya setelah eh, suaminya bercerai apa namanya menceraikannya atau suami wafat, kemudian dia hamil, dia bisa katakan, oh ini kehamilan karena suami saya dulu. Dan alhamdulillah ya, dia itu mungkin eh, apa namanya melempar sesuatu, menyandarkan sesuatu kesalahannya kepada orang yang summa tarmi bihi barian. Kata Allah, kemudian dia melemparkan dia mau cuci tangan, kesalahannya itu kepada orang yang tidak bersalah. Siapa dalam ini? Mantan suaminya atau mendiang suami yang sudah meninggal. Dan ini khatifillah azanillahu Allah yakum kata Allah faqad ihtamala ya buhtanan azima. Orang ini telah e, berdosa dan berbuat e, kedustaan yang besar. Ya kalau seperti itu. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga lebih parah lagi. disini sini disebutkan susinin lima tahun <laughs> jadi orang lima tahun hamil wallahu a'lam bissawab benar apa enggak gitu bisa hamil dan ini yang masyur dari mazhab Malikiyah Malikiyah di sini juga ada pendapat dari Lais Ibn Sa'ad bahwa kata Imam Malik balagani anni imra'ah hamalat sab'a sinin kata Imam Malik bahkan telah sampai kabar kepadaku perempuan pernah ada yang hamil tujuh tahun bukan usia tujuh tahun hamil bukan tapi waktu kehamilannya ini 7 tahun. Ya, dari mulai dia dikatakan positif hamil sampai 7 tahun baru alwiladah baru melahirkan. Masya Allah rasanya la haula wala quwata illa billah. Anda enggak habis pikir kalau 7 tahun seperti itu. Baik, kemudian ikhwati billah eh, yang keempat pendapat yang mengatakan sanah setahun tapi sanah qamariyah. Satu tahun perputarannya tapi satu tahun qamariyah, hijriyah. Sebab kalau satu tahunnya syamsiyah satu tahun apa? E, Masehi. Itu kan lebih banyak setiap tahunnya dari bulan Komariah 11 11 hari. Kalau kita pernah hitung ya, jumlah hari di satu tahun Komariah dengan satu tahun ya eh, apaan, eh, syamsi ya Masehi itu akan ada perbedaan sekitar 11 hari. Makanya selalu kita temukan apa Ramadan itu maju, Syawal maju ya kan? Karena selisihnya itu. Dan memang secara penanggalan kalau kita lihat yang paling tepat adalah dengan dengan rembulan. Secara penanggalan rembulan. Kita sebut bulan Muharram ya karena nisbatnya ke bulan. Tapi kalau kita bilang bulan Januari, ngukurnya bagai matahari <laughs> ya kan. Ini nggak tepat gitu ya. Dan ikhwati fillah azanillahu Kemudian dari falsafah bulan juga, bulan ini seperti kita, Pak kemunculannya hilal kecil ya bahkan nyaris tak terlihat kadang-kadang kemudian apa besar besar besar besar besar terus jaya dia ya pada puncak ya, gemerlapnya itu bulan purnama begitulah manusia pada periode tertentu dari kehidupannya dia akan menemui masa masa jayanya kemudian apa mengecil mengecil mengecil dan hilang habis Gitu ya. Ini ini tentang pendapat yang keempat. Itu pendapat dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Hakam dari kalangan mazhab Maliki. Adapun yang kelima yang mengatakan bahwa maksimum orang itu wanita itu hamil adalah 9 bulan. 9 bulan tapi 9 bulan qamariyah. Ya kalau kita lihat kenapa qamariyah di sini semuanya? Karena umumnya mereka pakainya kalender kalender qamariyah. Para ulama menggunakan kalimat apa kalender qamariyah. Gitu ya. Dan ini pendapat Ibnu Hazm disebabkan kata Ibnu Hazm ada riwayat dari Umar bin Khattab. Tapi kalau kita lihat e, tiga pendapat pertama bahwasanya ini ikhbar ba'din nisa. Artinya didapat dari keterangan beberapa sampel saja. Tidak bicara tentang umumnya atau rata-rata. Kalau ada ternyata seperti yang dikatakan tadi oleh Imam Malik telah sampai kepadaku riwayat atau kabar bahwa ada wanita yang hamil sampai tujuh tahun. Wah, itu kan luar biasa. Apakah itu yang menjadi dalil? Tidak. Karena ini sifatnya akal Akal Akalia itu artinya sedikit. Pengecualian aja. Ya, karena umumnya wanita 9 bulan 10 hari itu pada umumnya seperti itu. Baik, ikhwati fillah azanallahu yakum. Maka Ibn Rushd mengatakan, ini mungkin pendapat yang paling bisa kita e, laksanakan pada kesempatan hidup e, di zaman ini. Kata Ibn Rushd, وَهَذِهِ al-mas'alah marju'un fiha ila al wa Perkara ini muaranya adalah kepada kebiasaan atau lazimnya, kepatutan atau umumnya dan hasil daripada sebuah penelitian. Tajribah itu uji coba, penelitian, research, dan seterusnya tajribah. Sehingga artinya apa? Kalau ada eh, dokter berkesimpulan bahwa 9 bulan atau masuk kepada pekan keberapa ini sudah siap untuk lahiran, maka kalau mungkin dia di sebagian eh, sebagian kecil wanita mungkin tidak masalah sampai ada yang beberapa tahun. Tapi umumnya kalau sudah lewat itu, dokter biasa mengecek eh, jumlah atau volume air ketuban. Gitu ya. Kalau ternyata volume air ketubannya ini makin sedikit atau bisa jadi bocor atau rembes, dokter memaksa dalam tanda kutip untuk lahiran. Enggak, lahiran dulu. Itu sesar belakangan, yaitu melahirkan dulu, entah pakai apa namanya e, rangsangan sehingga dia mulus sekali dan seterusnya, ya. Atau jalan terakhir adalah di sesar. Karena boleh jadi ini menjadi apa? madarat bagi salah satu dari dua makhluk Allah ini imma ibunya wa imma anaknya gitu ya makanya kalau secara umum adalah ini dan ini temuan dokter untuk sampai hari ini adapun yang ditemukan oleh para ulama ada yang tujuh tahun masya Allah kita nggak kebayang gitu ya ibunya juga sudah mungkin bertirak lelah kali capek pak <laughs> bawa apa bawa kandungan tujuh, tujuh tahun ya masya Allah ya ini taib Zuhatifillah azanillah itu tentang uh, eh, aksar muddatil hamal yaitu batas eh, ambang ambang atas daripada kehamilan seorang wanita. Baik, kemudian al-khilaf fil wiladah wa ta'yinil maulud. Ada keragaman ulama tentang kelahiran sekarang. Ya, proses persalinan ini. Qad yaqa ikhtilaf baina zawjaini fi wiladatil mu'taddah aw fi ta'yinil maulud asna al muddah allati yasbut fiha an-nasab. Bahwa ada keragaman terkait dengan persalinan seorang wanita dan e, terlahirkannya seorang anak darinya. <clears throat> nah, di sini disebutkan bahwa fahuwa an tad'il mu'taddah wiladah wiladatu waladin khilal al muddah allati yathbut fiha nasab. Kalau seandainya terjadi perselisihan antara suami yang mencerai sementara istrinya ini masih dalam masa iddah. Kemudian dia di tengah masa idahnya hamil, eh, melahirkan afwan. Lantas nah, gimana? Apakah nasab ke ayahnya atau bagaimana? Maka wayun yunkiru zauj qailan. Suami mengingkari innaha lam talid wa hadzal walad laqit. Kalau dalam masa idahnya dan memang suami tidak merujuknya katakan di dalam masa idah yang apa tadi? uh, si perempuan ini melahirkan, maka suami mengatakan inna halam talid, dia bukan melahirkan dari saya. Wahadzal walad laqid. Ini anak anak temuan. <laughs> Cuma kalau pengingkaran seperti ini wallahu taala alam, kalau anak-anak temuan siapa yang <laughs> siapa yang buang itu anak padahal keluar dari rahimnya, berdarah-darah mengeluarkannya kan gitu. Ya berteriak saat proses persalinannya begitu. Fala yasbut nasabuhu min, minhu inda Abi Hanifah. Kalau seorang suami mengucapkan hal itu, maka nasabnya tidak boleh dinisbatkan ke ayahnya. Tadi kata Abu Hanifah, maka kalau suami mengingkari, enggak itu bukan dari saya itu. Itu pasti dari orang lain. <laughs> Ya. Walaupun kendati setelah dia lahir kok mirip banget sama dia gitu ya. Nah Abu Hanifah mengatakan nasabnya tidak diboleh dinisbatkan kepada ayahnya. Illa kecuali idza syahida biwiladatiha rajulan. Kecuali dalam proses persalinan itu ada dua saksi laki-laki yang menjadi saksi, memberikan kesaksian. Ya imma saudara laki-lakinya atau ayah atau mertuanya, ya kan? Gak mungkin laki-laki lain gimana <laughs> dia memberikan kesaksian di tengah proses itu. Kalaupun laki-laki lain mungkin wallahu taala alam. Yaitu dokternya. Ya, Walaupun nanti kalau ada dokternya datang ya kita mungkin e, bisa ya apa namanya bisa berbeda pendapat. Cuma menurut saya mungkin ini sih himbauan atau ya ini harapan saya lah bahwa dokter yang menangani perempuan dalam proses persalinan itu kalau bisa yang yang perempuan. Karena kan itu urusan tentang auratnya kan gitu. Ini urusan tentang apa namanya? bagian privasinya. Ya walaupun mungkin kalau sudah disesar sebelum disesar disuntik bius dia nggak tahu apa-apa. Ya tetapi ada sesuatu yang mungkin bagi laki-laki bagaimanapun solehnya si dokter ini ya bagaimanapun kita kan tidak tahu ya lintasan setan pemikiran kayak apa kan gitu ya. Makanya apa e, ya harapan saya lah ke depan kalau ada yang yang ahli-ahli di bidang ini adalah perempuan karena memang ya mereka satu apa? Ya, satu jenis begitu. Baik, ikhwati fillah azanillah Nah, kemudian anna iddataha qaddat bi iqrariha bi wad'il hamil. Maka iddahnya telah selesai dengan pengakuan bahwa dia hamil. Kan kita tahu ya, perempuan itu salah satu yang tidak boleh dicerai kapan? Saat dia haid. Saat dia nifas. Ini tidak boleh cerai ini. Atau dalam kondisi dia itu suci tapi habis digauli. Itu juga tidak boleh di dicerai. Nah, sekarang bagaimana kalau masa idahnya sudah selesai? Terus dia baru dia bilang ternyata dia positif. <laughs> dia positif. Nah, kalau suaminya tidak mengakuinya dan dia katakan ini anak ini anak temuan nih, anak nemu nih <laughs> katanya. Maka Abu Hanifah mengatakan nasabnya tidak boleh ke ayahnya tadi atau mantan suaminya lebih tepat begitu itu yang kita katakan taib ya nah iwati billah kecuali kalau ada dua saksi yang memberikan kesaksian bahwa memang itu anak-anaknya fulan ya apalagi sekarang ya dengan berbagai macam kemudahan dari Allah ada tes DNA ada macam-macam segalanya mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor yang bisa menunjang atau mendukung bisa pembuktian terhadap nasab seseorang. Kemudian disebutkan di sini yasbutun nasab bisyahada bisyahadati imra'atin wahidah. Ada sebagian ulama mengatakan nasab itu berlaku kepada ayahnya disebabkan adanya saksi walaupun satu orang wanita. Kenapa? Li'anal firash karena hakikat dari ranjang itu wahwa ta'yinul mar'ah lima izauj uh, eh, apa namanya siapnya perempuan dan kepastian dari uh, dari apa namanya dari air sperma seorang laki-laki makanya disebutkan adalah perempuan itu firash buat laki-laki karena dia semacam cawan yang akan menerima air dari suaminya tadi begitu kemudian bihaitsu yasbut minhu nasab kullu waladin taliduhu dan sebagaimana nasab yang kokoh yang diakui disebabkan anak-anak yang keluar dari rahimnya maka fulan ini juga yang keluar dari rahimnya adalah anaknya ini disebutkan oleh sebagian ulama ya fa inna sababa subutin nasabi qaimun karena faktor yang mengukuhkan nasab seseorang itu telah terdapat di situ Allah taala alam dan Abu Hanifah bersama dua muridnya yang bernama Muhammad Syaibani dan Abu Yusuf mengatakan ala annahu idza kana hunaka hablun zahir aw i'tirafun min zawj bil waladi aw al habl aw kana zawju qa'iman fayathbutu nasab min az-zawji bila syahadah wal qawlu al mar'ah fil wiladah yaminuha dan adapun ini kata Abu Hanifah dan dua murid seniornya beliau mengatakan kalau terdapat e, kepastian wanita ini hamil, misalkan dia tes pack begitu ternyata jelas hamilnya atau dia pergi ke laboratorium dicek ternyata hamil menurut dokter atau pengakuan atau i'tiraf min azwaj bahwa suami mengakui iya itu anak saya maka telah terjadi nasab kepada ayahnya ya nasab itu dikembalikan atau dinisbatkan kepada ayah. wa amal ikhtilaf baina zawjaini fi ta'yinil maulud sekarang adalah perselisihan yang terjadi di antara pasangan suami istri dalam menentukan bayi yang dilahirkan. Maksudnya adalah fahuwa ayya'tarifal eh, zauju bil wiladah. Artinya si suami mengakui kelahiran ini dan anaknya, wala yunkir dan dia tidak mengingkari. Artinya dia tidak mengingkari. Kalau dia mengingkari berarti dia mengatakan istrinya telah selingkuh, telah melakukan perbuatan ya perselingkuhan dengan laki-laki lain sehingga dia tidak mengakui ya tetapi ini harus ada ada ketentuan dan ada aturan mainnya sebab ini bicara tentang nama baik kalau memang tidak bet, tidak betul tuduhan suami itu artinya dia merekayasa dan mengada-ada ini nama baik yang hancur adalah nama baik istrinya yang pertama kemudian nama baik siapanya anak-anaknya kemudian apa beban psikis ya anak-anaknya dan istrinya yang ketiga adalah keluarga besar si istri itu. Oleh tuduhkan itu. Makanya apa? Di Islam ada kanalisasi. Islam memberikan kanalnya. Bagi suami yang mengatakan itu bukan apa namanya istrinya melakukan perselingkuhan, tapi dia tidak punya saksi, maka dia dibolehkan oleh Islam ada medianya. Islam menyediakan panggung untuk itu. Suami bersumpah empat kali memberikan kesaksian, ya bahwa saya melihat istri saya begini dan seterusnya. Saya mengingkari kalau kelahiran anak dari wanita itu itu bukan anak saya. Dan yang kelima dia berjanji kalau nanti atau bila mana saya berdusta dengan kesaksian saya ini saya siap mendapatkan laknat dari Allah. Nah begitu juga nanti Islam memberikan atau menyediakan panggung untuk perempuan. Maka si perempuan ini menolak tuduhan si suaminya dengan empat kali tolakan tadi. Saya tolak kesaksian, saya tolak kesaksian, saya tolak kesaksian sampai empat kali dan yang kelimanya, jika saya berdusta dengan ya penuturan saya ini, saya siap mendapatkan laknat. Itu yang disebut li'an. Tapi ini maaf ya, tidak sebentar gampang-gampang suami ngajak li'an istrinya. Udah kalau gitu ayo deh, kita li'an. Sebab kalau sudah li'an, rumah tangga harus apa? Bubar, bisa. Habis lian kemudian satu rumah lagi, habis lian kemudian satu kamar lagi. Nah, ini bukan lian ini namanya. Apa namanya? Liar. Ya, liar. <laughs> Atau ini sinetron aja. Ya. Candaan saja. Kalau lian itu dia sudah sumpah untuk itu. Setelah itu apa? Dipisahkan. Fasakh fin nikah. Ya, al-fasakh fi zawaj dipisahkan nih. Artinya dia sudah bukan suami istri. Dan itu pernah terjadi di, kepada uh, seorang sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana dia memberikan kesaksian bahwa istrinya di atasnya, di atas badannya ada laki-laki lain. Maka dia enggak punya saksi, tapi dia mau hajar dengan apa? Senjatanya dengan pedangnya dia enggak mau. Alhamdulillah dia masih tahan diri. Kalau enggak sudah dia apa? Dia hajar dengan pedangnya. Maka dia memberikan kesaksian itu kepada kepada Rasulullah SAW dengan empat kali kesaksian yang kelima dia bilang kalau saya berdusta dengan kesaksian saya ini saya siap mendapatkan laknat dan apa kata Rasulullah Rasulullah tanpa mendahului takdir Allah Rasulullah mengatakan sepertinya anak ini kalau lahir nanti akan seperti ayahnya ayah biologisnya fulan bin fulan bin fulan qadarullah masya'afa'al begitu lahir betul seperti apa yang dikatakan Rasulullah diprediksi Rasulullah SAW apa kata Rasulullah kalau bukan karena takut gegabah dan lancang terhadap takdir Allah maka aku sudah katakan fulan ini akan eh, fulana akan melahirkan anak fulan yang mirip ayah itunya, ayah serongnya, ayah apa namanya selingkuhannya tadi. Waliyatubillah. Kayak hati-hati Pak, ini ini prediksi Rasul alaihi salatu wasallam gitu ya. Baik. Makanya apa? Kalau ada seorang suami me me melakukan ini ini harus hati-hati sekali. Enggak boleh. Karena ini e, bisa menjadi apa? kembang. Kalau kata babe saya kembang itu cikal bakal maksudnya Kembang peributan itu cikal bakal ribut gitu. Nah ini kembang permusuhan nih. Yaitu kembang adawah, kembang permusuhan. Permusuhan yang jelas adalah permusuhan ini tadi. Si suami dengan pihak istrinya. Atau ya secara umum adalah pihak suami dalam hal ini keluarga besarnya dengan pihak istri dengan segala ya, keluarga besarnya. Padahal nikah ini kan untuk apa? Lita'arofu. Di antaranya faktornya untuk saling kenal. Ya untuk apa lagi pernikahan itu? Untuk bisa menghargai untuk menyatukan yang berserak, untuk menyolidkan ya, atau memperkenalkan atau memperluas jaringan itu salah satu tujuan nikah itu. Ya, makanya apa kalau kemudian kita mau berpisah baik-baik sebagaimana kita mau apa? Dulu ketemu baik-baik, lepas dengan cara yang yang baik. Ya, ini ini ini jadi PR dan pelajaran buat kita. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya ada riwayat dari Ad-Daruqutni dari Hudzaifah ibn Yaman, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaza bi syahadatil qabilah. Buktinya Rasulullah pernah membolehkan kesaksian satu orang wanita katanya. Walaupun kalimat e, disebutkan di atas bahwa e, di banyak nas baik itu Al-Qur'an dan sunnah bahwa kesaksian perempuan adalah setengah dari kesaksian laki-laki. Ya. Wallahu taala alam. Eh, kita hold dulu sebentar lantas kita sambung insyaallah setelah salat Isya berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita lanjutkan dengan kajian kita di sesi berikutnya yaitu tentang seorang suami yang mengingkari kelahiran eh, putranya atau kelahiran anak dari istrinya dan ikhwati fillah azanillahu yakum. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam memberikan uh, satu panggung untuk laki-laki dan perempuan bila mana mereka tidak bisa menghadirkan saksi terhadap tuduhan atau sangkaan bahwa bayi yang dilahirkan itu bukan hasil dari hubungan yang halal. Maka ikhwati fillah azanillahu yakum agar tidak terjadi kekisruhan ya maka di sini harus ada eh, langkah penyelesaiannya tadi kita katakan bahwa jika ada satu orang saksi dari perempuan pun seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah ter terkait dengan eh, ucapannya atau pendapatnya maka tidak tidak ha, eh, tidak sama dalam hal itu apa yang dikatakan oleh kalangan Syafi'iyah yang mengatakan bahwa anna umuran nisa la yakfi fiha aqal min arba'in niswah. Perkara wanita itu ya tidak hanya tidak cukup hanya dengan satu orang saksi bahwa dia butuh empat orang saksi perempuan. Karena satu orang laki-laki itu fi masabati imra'atan. Satu orang laki-laki itu setara dengan dua orang perempuan. Makanya dalam persaksian pun demikian, jika laki-laki memberikan kesaksian, dua orang laki-laki memberikan kesaksian, maka jika ada satu orang laki-laki, hanya didapat satu orang laki-laki, maka dihadirkan bersamanya dua orang perempuan. Nah, ini ikhwatifillah azanillahu Itu yang dikatakan, maka disebutkan oleh kalangan Syafi'iyah anna umuran nisa la yakfi fiha aqal min arba'in niswa lianna Allah azza wa jal ja'ala makana rajul wahid syahadat maratin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan posisi satu orang laki-laki setara dengan dua orang perempuan dalam kesaksian. Nah, karenanya tidak cukup seperti yang dikatakan oleh uh, Abu Hanifah dengan dalil bahwa satu orang perempuan sudah menjadi uh, terwakili atau cukup kesaksiannya jika ia memberikan kesaksian terhadap bayi yang diingkari oleh eh, laki-laki uh, atau suaminya dalam hal ini dan dia menolak wallahu alam kita cukupkan sampai di sini kita buka sesi tanya jawab kalau memang ada hal yang ingin kita diskusikan. Wallahu taala alam. Baik. Fadal kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan. Pertama, eh, syukuran pertanyaan antum <clears throat> tentang bayi tabung itu bukan bayi yang dibuat di dalam tabung itu dulu yang pertama. Ini sebuah istilah saja bahwa eh, sejatinya dua orang eh, anak cucu Adam yang laki-laki sebagai suaminya dan perempuan ini sebagai istrinya eh, mungkin sudah banyak cara dia upayakan untuk bisa hamil secara normal pada umumnya alami akan tetapi hal itu tidak atau belum Allah anugerahkan kepadanya sehingga sudah berbagai dokter spesialis atau berbagai tabib lah katakan orang-orang yang dikatakan bisa membantu dalam proses menempuh sebuah sebab maka akhirnya dia putuskan untuk biaya uh, untuk bayi tabung program bayi tabung yang biayanya tidak sedikit tidak murah nah ini pun diambil dari sperma suami sperma suami kemudian diperlu, ditemu, diolah ditemukan ya di luar baru dimasukkan ke dalam rahim si istri kalau tidak salah begitu prosesnya ya Allah taala alam nah maka kalau ini kalau ini airnya dari air laki-laki lain tidak boleh tidak halal karena di dalam Islam nah Rasulullah saw alaihi fahl bahwa kata eh, sahabat Rasulullah itu melarang seorang eh, melarang seseorang menjual belikan sperma. Terlarang itu. Dan dahulu eh, apa namanya? dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah dulu bahwa menunggangi, memberikan tunggangan pejantan kepada perempuan agar lahir darinya anak keturunan dengan kualitas yang super yang bagus itu nggak boleh karena di situ ada unsur gorornya juga jadi khotifillah Allah yakum lebih dari itu kalau manusia rusak nasabnya. Kalau bukan ya sperma dari suaminya ya. Jadi seperti itu harus dari suami. Kalau bukan nggak boleh. Kalau bukan itu tidak boleh. Karena apa nanti nasabnya menjadi menjadi berantakan ya. Nasabnya menjadi berantakan karena ini eh, apa namanya penanggung jawab terhadap nasab tetapi ternyata setelah ditelaah bukan airnya Nah kalau bukan airnya berarti apa? Punya orang lain. Kalau bukan itu maka itu bukan darah dagingnya. Kalau itu bukan darah dagingnya maka dia ya banyak hal yang akan digugurkan darinya. Satu tentang proses kemaharoman Dua proses perwalian. Tiga tentang proses perwarisan. Nah, makanya ini eh, apa namanya perkara yang akan rusak kalau ternyata bukan eh, ayah biologisnya. Gitu ya Allah taala alam. Taib. Ada lagi silakan. ingin tanyakan? Fadhal. Gimana? Tujuannya untuk apa? Suaminya Ya kalau kalau itu uh, misalkan suaminya entah qadar Allah punya apa namanya musibah dalam hal ini dia tidak bisa apa dokter dokter lebih tahu dalam hal ini bisa dengan cara seperti itu kalau tidak bisa dengan cara proses uh, apa namanya Uh, hubungan yang lazim yang normal ya ini pro, dokter lebih paham tentang tapi kalau tujuannya untuk itu seperti yang di, uh, difahami oleh banyak orang kemudian itu bisa menjadi apa namanya bisa dijual belikan kalau ingin seperti tokoh superstar dalam ilmu uh, dalam apa dalam musik uh, pop maka ada spermanya fulan uh, kalau mau tokoh dunia namanya uh, sperma fulan ini tidak halal tidak boleh kalau itu yang dimaksud kayak gitu yang kedua itu tidak boleh tapi kalau ternyata istri tetap ingin punya anak keturunan darinya dari suaminya yang sah yang halal tapi qadar Allah mungkin suaminya tidak bisa apa namanya memberikan nafkah batin dalam e, cara yang lazim misalkan begitu maka bisa dikonsultasikan ke ke dokter dengan cara yang yang terbaik. Saya rasa begitu ya, Allah. Taib, ada lagi? Fadhal kalau ada silakan. ayah biologisnya? Tidak. Karena e, disebutkan dalam kaidah ulama e, setiap sesuatu yang dikerjakan di luar jam tayangnya, ya, maka itu dihukumi terlarang. Ini bahasa terjemah bebasnya. Dalam kaidah disebutkan man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi yaitu orang yang melaksanakan sesuatu di luar jam tayangnya azan zuhur di jam 10 siang itu kan di luar jam tayang gitu maka sholat setelah azan itu nggak sah sholat zuhur maksudnya sama jam tayangnya seseorang untuk boleh menggauli ya, seorang wanita setelah dia katakan saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dan dengan mas kawin tersebut di atas tunai sah seperti itu kan atau dengan mas kawin tersebut di atas ngutang gitu berutang itu juga boleh. Nah, artinya apa? Setelah itu dia sudah halal. Nah, barang siapa yang mempercepat jam tayang ya, di luar agenda yang diskejulkan oleh syar'i, maka dihukumi terlarang. Gitu ya. Itu maksud tadi kaidah man istajala syai'an qabla awanihi babi hermani, Itu ya. Jadi enggak maka itu konsekuensi dari perzinahan kayak gitu. Makanya jangan pernah karena makanya kenapa Islam memudahkan pernikahan agar nasab ini terjaga. Dan kenapa Islam menutup serapat mungkin peluang untuk perzinahan? Karena salah satu tujuan syariat yang disebut dengan maqasidus syariah adalah hifzun nasab atau hifzun nasab, menjaga anak keturunan dan nasab. Nah, bagaimana jadinya kalau nanti seandainya dia dia seperti ini? Waduh, nasabnya bisa bisa berantakan kan gitu. Maka ikhwati fillah Allah yakum, uh, eh, mungkin itu yang kita bisa kaji pada kesempatan eh, hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita coba lanjutkan kajian kita masih di dalam bab tentang nasab dan wama taala bihi hal-hal yang berkaitan dengannya.